Senhor. jenengan? Oh yanti. Mulih yanti. muka-muka pemulihan panjang umur. Ini memang karep cindur tangan. Muka-muka bumul panjang umur. Iku menungso mati kafe, di berdiri. Najam untuk Madiun, Ngawi, Poloto, Jadi ini bisa dasar. Tapi muka-muka ini nyambung sampai di kiamat. Amin. Saya sengaja ini juga tak cuma untuk di Amin. Mungkin biasa biasa semua yang saya ini jujur kalau paling modal jam sebelas mungkin ada jadi ibu sangat sekolah tapi ada waktu dua jam Alhamdulillah Monggo kalau nyaos nggih. Kalau kalau riyen biasa kan kalau mantu kan betul kalau sih.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 Kulon nyuwun kali Gusti Allah Ta'ala Kulon dungo kali Gusti Allah Ta'ala Mugi-mugi Sedayanipun pun ingkang boten utawi dereng jawab salami kula nomor kali pulau kula kagem sinten mawon ikan ingkang sayektosipun menika sampun jawab nanging boten ikhlas setunggal boten jawab nomor kali jawab tapi boten kekalihipun menika dalem dumakaken muga-muga diparingi sugih. Jangan kok, jangan salah, kucing dua, mana pengen ngerti. belum ngeten iki kula ndonga ngeten iku ya kegowo sapa kasunyatan lan kasunyatan. Wong besan kula besan jenengan iku nek ora kerja utang ya ora lakon duit niku. Ya. Pun motor nek kredit utang iki kayak menjelang sama lagi. Kredit. Nek boten nyicil, boten kerja utang, boten lakon duit bisa gitu. Lah negeri pun jari itu niku nek hukumnya tiang utang sah. Saya boten sah niku nek boten nyaur. Tak guna lah hukum hukum itu utang dan dunia. Sing orang nyaur berarti nek ditaken bulat orang. muka muga panggang dulu mas. Supaya apa, Supaya bisa tobat. Mungkin betul. muka muka umat mana? Umat Muka dari umat mawon pun. Nah, aku tahu begini. Tapi di angkut ketendel utang nek lang boten pas. Umur gue ini bahayane ngeten. Umpami yen bungkus aisun iki jenengan iku pun jarake mlebet swarga, mancing swarga. Iku teng lawang swarga stop. Mergo gagal. Ono dino. itu tani ini. Mulane nek rumah aja pasti dipun untapaken dipun tandem lebih kaum kemungkinan sih tidak boleh ngoten sih berbagai utang ya hati-hati sebab jujur tamu lan tamu ikan sami soal nonton pondok dalam kau tahun 2014 baru berapa hari itu hampir 40 ya lah 50 persen itu masalah utang nah jadi berhubung dengan rasa soal tak cuma naik. mari jenengan niku urip cek nandal mripate sira. Tapi sakali ngagem mripate ati. Nek ya, sampe pirsa niku wonten hebat lewat. Kenapa kok wong mripatmu yo iki yang santang. Thank sing rumah sudah ada hutan terok untuk ini jajanan untuk jalan gampang lunas tutup tak semangat bismillahirrahmanirrahim ya kabir ya kabir kami ini kalau ya Ya Kabir Antal lagi La yahtadil Wasifuna Wasifuna Automati, Abdomati Ya Allah Ya Kabiru Ya kafir, Antal Antal La Yahdil La Wa jahat diri wasifu ini yang ngomong kalau yang gigi malah bersama kamu Dan kalau alhamdulillah kalau kalau pengurus jamal ya, pengawasan jenenge mafia solawat mafia Dapat diupas tadi mafia itu nopo sejarah panjang. Pulau itu alhamdulillah remen sangat kali tiang nendang tiang narkoba, tiang nakal, preman, gali, nyuruh saya begengge begengge tau berima nek toko Jawa Timur kan balon Leda Balon dia apa lah itu Kulo tempat suruhan itu pengen Probolinggo istilahnya kalau sedang tapi semu. Nek Semarang kan jibile, mereka iya. semu. Senengannya manu. Kula itu diwasiat oleh guru pulau, nggih. Kowe nek madhep kasepuan, madhep guru. Mengko lakumu iki ditengono dawuh pun bapa ya. Nggih, kula dawuh apa? Ojo seneng lamun kowe iki yen jan disopio-sopio wong biasa. Wong biasa yo ben ora Wong biasa kok didik dadi kiai. tujuh mulai kue, kue urung awakmu kuwe tutup lanang lamun kuwe iki dipapangku kue jadi jaman disengiti digetingi karo para kiai karo wong-wong sing biasa-biasa neng kue malah digandrungi disenengi kalau wong rusak ponakan mergo seri wong kiai seri wong sing duwe ilmu mungkin teguh Rosok-rosok sifat yang kamanusan pun kiai kan juga manusia. Mungkin iri, mungkin meri. Neng kue orang ngomong ya, cek penting ki wong nakal, wong rusak, wong bejijat, wong juga seneng ya wong. Nah ini kuncinya ya seneng, kuncinya hidayah. Menjenengan itu nih umpama kok seneng, nah Allah bukan saya sok subuh gak masalah. Begitu kan? Kedungan wong seneng. Ya wong saya, sewu, wong konser dangdut musik, wong seneng itu di kampung malah ora ada Akhirnya nambah nambah nambah. Lho niki sami wong ngaji ke Wong kok seneng. Mulai wong itu, Masya Allah. Wong kadang mursyid Obrikoh dunia kula syajarul kirkumi endiko. Wong saya seneng, Masya Allah. Cinta lu dahsyat. Masya Allah. Kalau matur ini, kan kok sakit. Oh kok kok mau lorong pilek utawa mau berkis. Kok terima susah lagi. di duit mumet di Bahkan kematian pun terlalu lemah ketika diletakkan di atas altarnya cinta. Bapak, jangan lagi. Mana tidak mudah begini belum cinta gitu kok dia mau loro waktu pilek mati gitu terlalu lemah di atas altarnya cinta mudeng yo karepmu Kuwi kok diterjemahke karo wong-wong sing yak dari ya cinta nih kalau pacarnya mergo selingkuh bunuh diri lu mati mati lu bu ditinggal minggat bujuni lu tidak sama jangan kan kok semua kematian semua mati mati lu kan lemah di atas kadarnya cinta bisa kalau perlu sampai wani bunuh diri wani mati itu mergo apa karena pengkhianatan cinta mudeng ya karepmu <laughs> Nah teman nih mau lu. Bu. Bu. Seorang jawab dari pelawan. Bu. Saya mau mulai mana kok berani berani. Memang kita kalau pelawan tua itu. اللهم صل على محمد jenengan niku gawe petang petang Malam 15 berkes. Berarti belum disebut seneng ngaji Nggak cuma beri alasan aku gak ada masjid kalau waktu bergeris. Berarti senengmu karo masjid, senengmu karo Gusti Allah. Kamu gak udah ke, senengmu karo Gusti Allah. Sembilan kita. Mungkin kok. Kok bakal Gusti Allah lu gak seneng karo wong Lu itu tanya syukur kalau orang gak punya Indonesia kasih kok gitu kan. Ngeri. Ruh lan di awan biru oh, kok tak rombeng bahasa tidak selalu sulit untuk kata Mula tadi, kematian pun terlalu. Mudeng ya. kiai lah yang kiai itu. Allah Muhammad. Oh, tak tegak kalimu. Pun kalau boleh nyebutkan intinya yang kemauan yang untuk kami berjumlah. Amin. Lah kok dulu aja hutan itu pripun nyai ngeten. Uluk salam niku sunnah, uluk salam sunnah, jawab salam. Uluk uluk salam jadi dengan sapi mendel berarti dengan utang dari rumah. Jawab tapi bukan ikhlas pada uluk ikhlas. Dengan utang dari rumah. Kami ngomong di perlawan sudah sudah balik, mungkin-mungkin saya boleh jawab, jawab, saya boleh ikhlas, ikhlas. Mungkin-mungkin utang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. التيسير والسحلة عاجلا واجلا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم وبسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا Puji syukur kepada Gusti Allah Ta'ala Luar dengan dipakai hidayah dan demikian Gusti Allah Tanpa hidayah Gusti Allah mustahilnya tahun niki sing diparingi kesempatan baru niki dan acara kata ning tanpa hidayah Allah boten sakit niki sing diparingi kesehatan kata tapi tanpa hidayah Allah mustahil saya tahu niki ngebruti iya, sudah dulu pada wangi pipi iya udah iya. Iya, yang ada pun sejak maka rencang-rencang Nek lewat mana terus kejagungan kadang malah mungker-mungker tonggoni bahas yang sana jusuk jusuk jusuk jusuk berbahagialah kita malam ini mendapat hidayahnya Allah Subhanahu Wa Taala Tak tertuntun ke tempat seperti itu dan demi Allah tempat-tempat seperti ini yang dicari oleh malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah dari langit ke turun ke bumi Wala sahih Bukhari. Kali Nabi Ndiko. Inna lillahi malaikatan yatufuna fikturi. Yaltamisuna ahla fikri. Faidah wajatuhu. Kalu halumu ila ya hajatikum. Hadisnya panjang. Jujur kurang dari apa. Nek cik-cik Inna lillahi malaikatan Allah itu kagungan malaikat Jadi pulau maksud kalian mau Pulau saya pulau tali terus ke berbakan pulau tiga dulu orang mau seneng di Yusuf-Yusuf Allah ya Kalau senang orang itu ini Disebutnya ruang nakal Itu ini uang biasa sama Tiada ini tugasnya menerangkan barang sing ora bener ya jadi nek kiai kok dijadi wong mabuk kiai digedeni wong nakal gagal nek kiai didik santri biasanya jadi kiai wah PKR terberat pun didik wong mau patungan belum ngaji mau wong narkoba ada di santri ini sejarah Pulau ini tuh yang kalau boleh dipanggil sini Allah. Tapi ini uang mencuri nakal, ini menjadi nama Al-Quran bahkan pun gagas tunggal santri bupati bekas mabuk tukang medon tukang narkoba nyuruh saya pun awal tahunan tapi alhamdulillah hafal Quran kalau ini deklarasi mafia sholat dengan kabupaten Karanganyar Solo kalau tentu testimoni kalau mau Quran minta juz berapa dia baca sebagian juz minta juz 4 dibaca beliau semua banyak nangis kalau yang buka ini dengan tengok patung ini. Apa Al-Quran? Orang itu dulu patung ini. Orang itu punya masalah itu semua. Terus urip sing penak pun nurutok puno, telu mikir, hapus masa lalu rubah masa sekarang tata masa depan Mereka kalau apa-apa ini mungkin mulai. Boleh itu dimulai mohon. Wih, tanggalmu yang jiwa nomor piro Yang jiwa batangku sing bener toko Allah sallallahu Muhammad. Bangkilo kingkulon itu kalbu Punya uang niku gadah garapan sawah tiap-tiap. Nggih. Mane kulon itu sering diparingi oleh kanca-kanca kiai kok sami Udah Kan sawah kan kowe nandur tebu aku nandure. Ya, kan berbeda kan Mau nandure pari, mau sampai nandure brambang, wis padha garape umat. Ngeten والقرآن المميزات والله سبحانه وتعالى Engkau juga masalah menurut hidayah. Alhamdulillah. الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدي وسيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وآله وصحبه أجمعين Kenapa boleh? Allahumma salli wa sallim وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وآله وصحبه أجمعين Mungkin kata lari mafia salawat penolong biasa. Minta kemandian piantun kita kan lebih bilang ini kan ini. Meskipun kamu menang wae. Aku saja. Jadi muka-muka sakit nabi salawat ini. Salawat tobi di kolbi. Salawat muka memiliki jadi dokter hati panjenengan, dokter jasad panjenengan, dokter ruh panjenengan. Namun kejunungan kotoran redet dan penyakit, muka-muka dipun bujang dari Gusti Allah. Lenggih, ya Rasulullah, insya allah. Bagi pun lagu akan sekali. Allah. gitu gue itu semua ketan minum menampakkan Wah, wa di kalbi doktere atine kula wa jasadi jasad kula wa ruhi doktere ruh kula wa di kalbi το κρεμού του Θεού. jasa kula panjenengan sedaya wonten sak lebeting mana seluruh jiwa kula panjenengan sedaya mungkin bisa di dipucal Gusti Allah akan barokah kanjeng Nabi kanthi barokah pun selawat yang kula panjenengan kunjungaken wonten masuk dalam Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu ya Anda tunjukkan kepala Anda Dibuka mata hati Ditutup mata kepala Oh ربك يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا